Pak Tunggu, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Silakan. Ya, Pak, saya terus terang tidak setuju sama sekali ya, pengertian bahwa Gayus mendapat remisi eh, karena Gayus jelas-jelas adalah seorang koruptor dan ini tentunya ada rekayasa untuk mendapatkan remisi. Jadi perlu eh, diperiksa kembali semuanya Mbak, tugas eh, petugas yang menangani hal ini gitu Jadi saya kira bukan hanya Gayus yang Eh, tak tahu dapat dapat seperti dapat durian runtuh tapi ini sudah disusun dari awal rencana-rencana eh, remisi ini saya kira demikian Pak terima kasih terima kasih kembali pagi ya Pak Natal silakan saya pikir ya itulah Indonesia negara kita semua dipolit, bisa dipolitisir termasuk korupsi hukum dan yang lain-lain pula semua bisa dipolitisir ya ha ha hasilnya seperti itulah gitu Asik. Terima kasih kembali Pak Nathan Pak Suryadi, selamat pagi Ya, selamat pagi Ibu Saya pikir ini sangat baik ya Kemajuan yang sungguh sangat luar biasa Dari segi keagamaan kita di mana kita mengakui Tuhan yang maha pengampun Dan umatnya menjalankan remisi ini sesuai dengan pengampunan tersebut Semoga diridai oleh Allah ya, Bu, semuanya. Ya. Selamat pagi Pak John. Pak Bu. Silakan. Itu kayaknya seperti ini ya, kayak orang Indonesia biasa bilang. Eh, apa, tabur tua ya, ya. Jadi kalau dia mengabur, dia nanti yang menuai. Jadi kalau dia kasih remisi ke gayus atau yang seperti itu dia berharap yang sama dengan dia jadi ya sama orang presiden yang lain-lainnya juga sama dia korupsi juga dia juga sama dia juga berharap yang hal yang sama itu aja Bu terima kasih